wa imminkum illa wariduha manusia semua akan melewati api neraka tatkala beliau sampai ke Ma'u Madian di pengairan Madian sumur Madian dahulu karena masih sedikitnya perkampungan adanya perkumpulan itu ditandai dengan adanya sumur, adanya air berarti di situ ada kampung. Kalau ada air berarti ada kampung. Makanya tidak sedikit dahulu kabilah-kabilah itu dikenal dengan nama airnya. Ma'u bani fulan, ma'u bani fulan. Sebagaimana yang pernah kita lewati dalam hadis Ifak atau hadis Ghazwat Tabuk bahwasannya daerah itu akan dikenal dengan nama sumurnya. Karena apa? Karena disitulah puncak kehidup, disitulah pusat kehidupan. Zaman dahulu pusat kehidupan itu air. Kalau zaman sekarang mungkin pasar ya, tapi kalau zaman dahulu pusat kehidupan, pusat kerumunan manusia itu air. Kalau ada sumur berarti di situ pasti ada kampung. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika ingin mendatangi Madian, beliau mendatangi tempat yang paling ramai di situ, yaitu ma, air. Karena air ini adalah kebutuhan mendesak bagi setiap makhluk hidup. Maka tatkala Nabi Musa mendatangi perkumpulan negeri Madian, yaitu airnya, wajada alaihi ummatan minan nas yaskun beliau mendapati padanya pada mak tersebut alaihi kembali kepada mak sekelompok dari kalangan manusia yang mereka dalam keadaan yaskun memberi minum hewan ternak mereka maf'ul binya disembunyikan li ajlil itlak supaya mutlak jadi Nabi Musa tatkala datang ke negeri Madian beliau mendatangi tempat kerumunan manusia dan beliau mendapati manusia sedang berkumpul untuk memberi minum untuk pengairan ada yang ngambil minum ada yang memberi minum binatangnya ada yang mengambil minum mengambil air untuk mengairi sawahnya <clears throat> pokoknya umum yaskun memberi minum wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapati pemandangan yang aneh di banyaknya keramaian seperti itu, tiba-tiba beliau mendapati selain daripada mereka min dunihim maknanya jauh dari mereka ada dua wanita yang sedang tazudan yang sedang menahan binatang ternak mereka tazudan maknanya menggusur, menggusur atau menahan menjaga mengusiri binatang mereka supaya nggak ikut minum Zada yazudu maknanya adalah mengusiri Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah haud, kisah telaga beliau di hari kiamat, nanti akan ada beberapa orang yang diusir dari dari telaga, yaitu ahlul bidah. Maka kata tadudan mananya adalah mengusiri, menjaga, men binatangnya supaya tidak datang ke tempat air. Maka ini pemandangan yang aneh. Ada orang banyak, kok ternyata ada dua wanita yang berbeda yang jauh dari mereka, memisah dari mereka, kemudian setiap binatang yang mau mendekat diusir, setiap binatang yang mau datang ke air diusir. Maka jiwanya Nabi Musa terpanggil. Jiwa kepedulian beliau terpanggil. Ada apa? Kenapa mereka seperti itu? Pemandangan yang tidak lumrah. Dua wanita yang bu sebenarnya bukan pekerjaan mereka ini mengembala kambing, menjagai kambing di panas terik. Ini posisinya di panas terik matahari ini. Karena nanti dalilnya tawalla iladil Nabi Musa berteduh. Berarti ini kejadiannya di panas terik matahari, di siang bolong. Panas-panas. Nabi Musa dalam kondisi lelah. Pengen makan, pengen minum, butuh makan, butuh minum. Tapi yang namanya orang baik itu tetap peduli pada orang lain walaupun dirinya sendiri lagi butuh, tetap peduli dengan orang lain. Qala ma khutbukuma. Nabi Musa alaihi salatu wasallam bertanya, "Ma khutbukuma?" Apa keadaan kalian berdua? Kenapa kalian berdua seperti ini? Al-khutbu bimakna al-makhdubu. Sebagaimana asya'nu bimakna al-mas'un, yaitu apa yang kalian cari? Ada apa kalian berdua seperti ini? Al-khutbu bimakna al makhdub. Dikatakan oleh Ibnu Atiyah bahwasanya pertanyaan ma khutbu ini hanya ditanya untuk kondisi yang kasihan atau kondisi buruk. Itu namanya ma khutbu. Apa? Gimana ceritanya kok bisa seperti ini? Ma kuma artinya adalah gimana ceritanya kok bisa seperti ini? Qala ma khutbukunna idrawattunna Yusuf an nafsi. Itu juga cerita dalam keburukan Qala fama khotbuka ya Samiri? Ini juga tanya kenapa Samiri kok bisa sampai segini? Qala fama bukum ayyuhal mursalun? Allah Subhanahu wa taala tanya kepada orang-orang kepada para utusan, kenapa kalian enggak disambut oleh umat kalian? Maka kata Ibnu Athiyah, ma bukum, Pertanyaan dengan ma bu, ini adalah pertanyaan untuk kondisi yang memprihatinkan, kondisi jelek, Bukan kondisi yang bahagia. Kalau orang bahagia nggak ditanya dengan mahot buk, nggak. Mahot buka ah, itu adalah pertanyaan untuk kondisi buruk. Kenapa kalian kok bisa seperti ini? Apa ada apa kalian seperti ini? Qala naski hatta yusdirar ri'a. Mereka berdua menjawab serentak. Bukan salah satu yang menjawab. Ini demi menepis fitnah <clears throat> Dua-duanya jawab, kami tidak bisa memberi minum. Kami tidak bisa mengambil air minum. Sampai para penggembala itu mereka memulangkan ternak mereka yusdiro arriau maful binya mahdub li ajlil itlak sama sampai orang-orang itu selesai kami nggak bisa datang ke situ sampai orang-orang itu selesai Dan kami nggak mau bercampur dengan mereka sehingga binatangnya ketika mau mendekat digusur nanti nanti dulu nanti dulu nanti belum selesai gitu. Jadi di panas terik matahari di siang bolong ada dua wanita yang bersabar menunggui binatang ternak mereka mengusiri binatang ternak mereka sampai orang-orang semua selesai. Wa abuna syaikhun kabir Sedangkan kami nggak punya orang laki-laki. Karena satu-satunya laki-laki yaitu ayah kami sudah tua renta wa abuna syaikhun kabir sedangkan ayah kami berdua sudah sangat tua sudah nggak bisa lagi bekerja seperti ini jadi mereka berdua memberikan jawaban yang penuh dengan uzur dan jawaban mereka ini termasuk kecerdasan mereka supaya nggak jadi ngobrol panjang dijawab dengan jawaban yang padat, ringkas dan selesai. Qala ta'ala naski hatta yusdarri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami nggak bisa beristilat, nggak bisa bercampur baur dengan para laki-laki. Dan kami juga nggak punya pengganti laki-laki karena ayah kami adalah orang yang sudah tua renta. Dikisahkan bahwasanya mereka menunggu para penggembala yang lain selesai karena mereka hanya bisa mengambil sisa-sisa air yang yang jatuh di bawah-bawah itu. Karena airnya sumurnya ditutup dengan batu besar yang nggak ada yang kuat mengangkatnya kalau nggak 10 orang. Mereka nggak bisa. Jadi mereka cuma bisa nunggu sisa-sisa para penggembala. Kasihan sekali. Nabi Musa tersentuh, Nabi Musa terpanggil hatinya untuk menolong. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala lamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yaskun yaskuna mawashiyahum. Mereka memberi minum binatang-binatang ternak mereka. Di dalam ayat diumumkan supaya itlak, supaya mutlak. Wa kanu ahla masyiatin katsiratin dan dahulu orang-orang Arab itu mereka terkenal mereka sebagai ahlu mashiyah, sebagai para penggembala, para pemilik hewan ternak yang banyak. Wa wajada min dunihim Nabi Musa mendapati selain daripada mereka terpisah dari mereka min dunihim maknanya terpisah aiduna tilkal ummah di selain dari kerumunan manusia tadi Imra'ataini tazudani ghanamahuma dua wanita yang sedang mengusiri kambing mereka berdua anhiyadin dinas dari perkumpulan manusia dari harta milik orang jangan sampai minum punya orang jangan sampai jangan sampai minum punya orang li'ajzihima an muzahamatir rijal karena lemahnya mereka untuk berbaur dengan para laki-laki mereka nggak mampu bercampur baur dengan para laki-laki nggak mungkin secara muruah, secara adab, secara akhlak juga nggak bagus wanita ikut berjibaku dengan laki-laki dalam urusan kerja. Alasan yang kedua wa buhlihim wa adami muru'atihim anisakilahuma Kalau seandainya mereka nggak mampu, kok ternyata orang di sekeliling itu peduli, masih mending. Ada wanita yang lemah yang nggak bisa memberi minum, terus warga sekitar itu peduli, ini mending dikasih, dibantu. Enggak. Sudah lemah, enggak ada yang bantu. Wa bukhlihim dan bakhilnya mereka. Pelitnya mereka, egonya mereka. Egois. Mereka mementingkan diri sendiri. Wa adami muru'atihim dan mereka enggak punya muruah, enggak punya moral. Anisak Anisakilahuma untuk memberi minum keduanya. Hari demi hari seperti itu dibiarkan. Dua wanita lemah, kasihan, sedang menggembala kambingnya, hanya tiap hari hanya bisa mengambil sisa-sisa air dari punyanya orang lain. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Maka Nabi Musa tanya, "Qala lahuma Musa ma khatbukuma Ma sya'tu ma halah?" ay ma sya'nukuma bihadil halah? Apa kabar kalian? Bagaimana ceritanya kalian kok bisa seperti ini? Perhatikan, Nabi Musa tanya mereka kenapa itu bukan istingkar, bukan merasa aneh dari jauhnya mereka. Dari para laki-laki enggak. Karena itu sudah sesuai dengan adab. Nabi Musa tanya kepada mereka bukan karena mereka jauh dari laki-laki enggak. Tapi Nabi Musa tanya, kenapa kok bisa sampai seperti itu? Karena dua hal. Imma, apa kalian nggak punya laki-laki? Kok bisa kalian sendiri yang ngambil air ini? Hah, kalian nggak punya keluarga, po? Terus pertanyaan yang kedua, kok bisa kalian sampai seperti ini? Memang orang-orang nggak ada yang bantu, po? Paham ya, kawan? Paham pertanyaannya Nabi Musa? Nabi Musa nggak mengingkari ma khotbukuma di sini bukan tanya kenapa kau kalian jauh dari para laki-laki yang nggak ditanya lah itu sudah bagus malah. Jadi yang diingkari, yang diasingi, yang dikagetkan oleh Nabi Musa, yang dianehkan oleh Nabi Musa itu bukan menjauhnya mereka dari para laki-laki, bukan. Karena itu sudah bagus. Cuma kok kalian seperti ini tiap hari kenapa? Apa nggak ada orang lain? Atau orang-orang di sekeliling nggak peduli sama kalian? Akhirnya dijawab dengan jawaban yang pas. Mereka mengatakan, Qala ta'ala nasqi hatta yusdiror ri'a. Kami nggak bisa memberi minum sampai mereka selesai. Maknanya nggak ada yang peduli. Nunggu mereka pergi, nunggu mereka selesai baru kami ngambil sisa-sisanya. Manusia nggak ada yang peduli dengan kami. Pertanyaan yang kedua oleh Nabi Musa, kenapa apa kalian nggak punya ganti? Dijawab juga, wa abuna syekhun kabir. Dan kami juga nggak punya pengganti. Jadi ya mau nggak mau ya terpaksa seperti ini terus. Orang-orang nggak ada yang peduli dengan kami, kami pun nggak punya laki-laki. Ya wes jadi yo. Seperti ini. Mafhum ya, Ini cerdasnya wanita ini. Jawab dengan sesuai yang ditanya. Padahal pertanyaannya nggak di, diri nggak dirinci, tapi jawabannya rinci. Nabi Musa nggak tanya, kenapa kalian jauh dari para laki-laki enggak? Karena itu sudah bagus. Tapi Nabi Musa tanya, ingkar, kok bisa sampai seperti ini? Apa nggak ada yang bantu? Maka dijawab, la naski hatta yusdoria. Kami nggak bisa nggak bisa ngasih minum sampai mereka selesai. Mereka itu ego. Mereka hanya mementingkan punya mereka sendiri. Kami nggak dapat kalau nggak sisa-sisa mereka. Terus kami juga nggak punya pengganti karena satu-satunya pengganti, satunya satu-satunya laki-laki di rumah kami hanyalah ayah sedangkan ayah sudah tua renta wa abuna syaikhun kabir. Ini adalah jawaban plus udur. Meminta udur kenapa sampai kami para wanita keluar untuk bekerja. Keluar tiap hari bekerja. Karena memang nggak ada yang lain. Mau nggak mau harus kami sendiri. Qala ta'ala nasqi hatta yusdir ri'a ay qad jaratil adatu. Sudah terbiasa jarat al adah, adat kebiasaan sudah berjalan. Annahu la yahsululana lana sakyun. Bahwasanya tidak terhasilkan bagi kami untuk memberi minum hatta yusdirar ri'a mawasyiyahum sampai para penggembala itu selesai dalam mengurusi hewan ternak mereka. Selesai kok terus dibantu gitu enggak? selesai terus ditinggal. Nggak ada yang bantu. Faida khalalan al jawu apabila jalan sudah longgar al jawu di sini maknanya bukan ke udara. Tapi khalalan al jawu maknanya apabila sudah longgar tempat ini sudah longgar sakoina kami baru bisa mengambil air minum. Wa abuna syaikhun kabir ailaku watalahu ala saki Ayah kami sudah tua renta, dan nggak punya lagi kekuatan untuk mengambil air minum. Falaisa fina quwwatun naqdadiru biha. Kami ini para wanita yang nggak punya kekuatan untuk berjibaku dengan para laki-laki juga nggak layak. Wala lana rijalun yuzahimuna dan juga kami nggak punya pengganti dari kalangan keluarga laki-laki yang bisa berjibaku bersama para penggembala yang lain. Ini semua dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung faedah. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari Zahmul Kisah. Kisah itu kan banyak. Kisah itu kan seharusnya yang dikisahkan itu banyak. Seharusnya yang ditulis, yang disebut di dalam ayat untuk dibaca itu banyak sekali. Tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipilihkan yang ini karena ini mengandung faedah. Di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Kita mulai dari yang paling pertama. Caranya antum kalau mau istidlal, pertama itu dilihat perkata. Diambil dari kata tersebut faedah apa. Terus setelah melihat kata, lihatlah susunan kalimat. Mengandung apa kalimat tersebut, apa saja faedah-faedah yang bisa diambil dari susunan kalimat tersebut. Setelah itu mengambil faedah dari secara keseluruhan kisah. Itu cara langkah di dalam mengambil faedah dari ayat maupun hadis. Diambil pertama-pertama diamati perkata. Setelah itu diamati per kalimat. Setelah itu diamati secara kisah secara keseluruhan itu mengandung faedah apa? Itu metode dalam beristidlal dan mengambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini terdapat pelajaran anna man ata ila biladin gharibin jaa ila mawaridin nas. Orang yang datang kepada suatu perkumpulan itu hendaknya datang ke tempat-tempat keramaian manusia namanya tamu hendaknya mendatangi perkumpulan supaya nanti tahu, supaya dikenal, supaya tidak dituduh macam-macam, menampakkan diri, pamit, supaya nanti tahu siapa yang akan menjamu, siapa tak, supaya nanti tahu siapa yang akan mengurus itu. Maka adab dalam bertamu ke negeri yang asing kamu sebagai seorang yang asing maka hendaknya mendatangi perkumpulan zaman dahulu perkumpulan mereka adalah di air karena pusat kehidupan zaman dahulu ada di air adapun zaman sekarang semua orang sudah punya air sendiri-sendiri kalau zaman dahulu airnya jadi satu airnya eh, airnya jadi satu dan di negeri Arab seperti ini biasa kami di Yaman juga seperti itu sumurnya itu dipakai untuk joinan banyak orang kalau mau nyuci baju harus bawa angkong, bawa jerigen tiap pagi menuju ke sumur-sumur yang di situ ada bombanya dan dieselnya. Itu sudah aktivitas kami sehari-hari ketika di Damaj dahulu. Sebelum saya punya kamar di dekat masjid, seperti itu terus. Mendatangi air tiap pagi untuk mencuci, untuk mengambil air, itu biasa sudah. Maka seorang tamu adabnya itu kalau masuk suatu perkumpulan datangi tempat kerumunan manusia. Adapun di tempat kita ini tempat berkerumun kita ya di masjid. Maka tamu hendaknya datang ke masjid. Adabnya mendatangi para pengurus, orang-orang yang di situ dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengurus yang mengurusi urusan mereka semua, pamit datang ke situ dan mengutarakan keinginannya dalam bertamu. Itulah adab yang baik ya ikhwan sebagai tamu bukan kemudian asal belusak-belusuk, asal keluar masuk di pojok nggak dikenal, nggak tahu dari mana asal usulnya, dari mana dan mau kemana tujuannya, nggak nggak seperti itu adab yang baik. Adab yang baik waktu buyuta min abu abiha. Ayat ini walamma waradama yana ini termasuk firman Allah Subhanahu wa taala mimbab waktul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah lewat pintu-pintunya. Nabi Musa ketika ingin bertinggal di Madian, beliau mendatangi pintu Madian, yaitu Ma, perkumpulan manusia di situ. Supaya nanti kenal, diketahui orang siapa kamu, dari mana, ditanya, kemudian akhirnya diajak ke rumahnya untuk bertamu. Itu caranya. Waktul buyuta min abwabiha. Santri juga seperti itu. Santri itu adabnya datang ke sini memperkenalkan diri kepada para pengurus, kepada saya, kepada Pak Musin, kepada guru-guru yang ada di sini. Itu adabnya. Bapak-bapak juga seperti itu yang ingin tinggal di sini atau yang bertamu tidaknya datang pertama kali datang menemui para pengurus. Itu adabnya ikhwan. Jangan asal belusak-belusuk, asal keluar masuk tanpa diketahui. Ini adab yang buruk. Sedangkan kita dididik untuk beradab dengan adab yang baik. Maka nah, ini dicontohkan oleh Nabi Musa salatu wassalam. Beliau nggak langsung datang ke rumahnya orang, enggak. Lah kalau langsung datang ke rumahnya orang, ya sampean maling kok. Molo-molo datang ke rumahnya orang masuk. Enggak, tapi datang ke kerumunannya dulu. Kalau ada berkerumun di pasar ya ke pasarnya situ. Maka wa'dul buyuta min abwabiha, datangilah rumah lewat pintunya. Rumah itu punya pintu, jangan lewat jendela. Yang datang mendatangi rumah lewat jendela hanyalah siapa? Siapa pengen? Masuk maling yo gak tukang jendela, Pak tukang. Pengen dandani ngomai. <laughs> ya ya, baik Itu ya, ikhwan. Ini faedah yang pertama dari kata-kata ma'amadian. Faedah yang kedua adalah nikmat air dan bahwasanya seluruh makhluk hidup membutuhkan air. wajalna minal ma'i kulla syai'in hayy Nikmat air adalah nikmat yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun?" Dan kita di hari-hari ini, ya ikhwan, berada dalam nikmat air yang sangat besar, air curah hujan turun deras. Bahkan kita puasa di awal Ramadan ini sudah empat hari ini dalam kondisi yang dingin, sugihan rasa malang ini. Puasa pun nggak seberapa terasa. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau puasa ini kayak kemarin lagi panas-panasnya. Pasti akan ter sangat menyengat, tapi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus disyukuri. Bayangkan kemarin kita kekurangan air sampai harus beli-beli air. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah air untuk ibadah, gunakanlah air untuk kebaikan. Karena air adalah sumber kehidupan makhluk hidup. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran dari ucapan bahwa wajada min dunihim. Ini adalah sifat pertama dari sifat-sifat wanita Madian yang akan kita bahas dalam pelajaran Ramadan kali ini. Ada beberapa sifat wanita Madian dan ini adalah sifat yang pertama yaitu kuatnya beragama. Sifat pertama dari wanita Madian yang akan menjadi istri dari Nabi Musa salatu wassalam adalah kuatnya beragama. Dari sisi mana mereka kuat beragama? Dari sisi besarnya tuntutan untuk ikhtilat, besarnya tuntutan, besarnya dorongan untuk berbaur dengan para laki-laki tapi mereka tidak mau. Ada ayah yang lemah menuntut ada binatang ternak yang sedang haus, ini juga menuntut. Dan ada pekerjaan yang berat, menuntut. Ngapain nunggu panas-panas? Ngapain nunggu sampai mereka selesai? Saya butuh kok, saya darurat. Wes gas saja, ikhtilat tidak apa-apa, saya butuh. Enggak. Tuntutan menuntut untuk mereka ikhtilat. Ayah yang lemah, kondisi panas yang sangat menyengat, binatang yang haus, pekerjaan yang berat dan sangat melelahkan. Lam tubarir lahumal ikhtilat. Semua itu tidak berhasil membujuk mereka untuk berbaur dengan para laki-laki. Ini kalau nggak orang yang kuat agamanya nggak mungkin. Di saat zaman sekarang para wanita terkhusus dan kaum muslimin secara umum baru ada sedikit sedikit kebutuhan saja langsung nerjang agama, langsung melanggar agama. Baru ada kebutuhan saiti we. Baru ada maslahat sedikit saja, ini demi maslahat dakwah, terjang larangan satu. Ini demi maslahat dakwah, terjang lagi maslahat, terjang lagi larangan yang lain. Ini demi maslahat dakwah, terjang lagi. Ini menunjukkan rikotuddin, lemahnya agama. Maka wanita ini adalah memiliki agama yang kuat, prinsip yang kuat, memiliki karakter yang kuat, berkomitmen untuk tidak ikhtilat walaupun kondisi sangat mendesak. Lah kita, kebanyakan dari kita ilaman rahimallah, kondisi baru mendesak sedikit saja sudah langsung luntur agamanya, sudah langsung mundur dari agama, sudah langsung panik. Semua jadi boleh. Baru ada was-was kebutuhan atau was-was, ketakutan sedikit saja, agamanya sudah luntur. Tapi tidak dengan dua wanita Madian ini. Mereka adalah wanita yang sangat kuat di dalam menjaga agama dan menjaga muruah, menjaga moral, menjaga adab. Tidak mau berbaur dengan laki-laki walaupun kondisinya sangat mendesak. Dan itu dilakukan hari demi hari, nggak cuma sekali, Hari demi hari mereka sabar seperti itu. Ini apa enggak wanita istimewa? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji wanita yang zatuddin. Tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat. diniha wali hasabiha, wali jamaliha, wali maliha. Wanita itu dipilih karena empat perkara, karena agamanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena hartanya. Fatfar bidatid Pilihlah, menangkanlah yang memiliki agama kuat. Taribat yadak, niscaya hidupmu akan bahagia. Saman melok nasihatin Nabi atau melok nasihatin konco. Melok nasihatin Nabi itu tadi. Berarti kanan anak-anak. Maka ini adalah sifat pertama dari sifat-sifat wanita Madian. Kuatnya beragama. Dari diambil dari kata-kata min dunihim, imra'ataini min dunihim imra'ataini. Terpisah dari mereka, nggak ada ikhtilat, nggak mau ikhtilat, menepi. Jadi wanita yang baik itu bukan wanita yang anjal. Tahu anjal? Anjal itu ya ada laki-laki banyak. Dia masuk di situ, membaur di situ. Itu namanya wanita yang anjal. Maka wanita yang baik adalah yang tidak berjibaku, nggak mau berjibaku dengan para laki-laki malu untuk berjibaku dan berkumpul dengan para laki-laki. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran min dunihi imra'ataini tazudan dari perkataan tazudan ini adalah sifat yang kedua dari sifat wanita Madian mereka memiliki sifat penyabar. Karena apa? Karena menggembala kambing itu adalah pekerjaannya para ambia untuk melatih kesabaran mereka. Wanita dua wanita yang lemah kemudian di bawah terik matahari panas-panas harus mengusiri kambing yang itu bukan pekerjaan mereka sebenarnya Terus sabar nunggu sampai orang-orang selesai. Ini kalau nggak orang yang sabar nggak mungkin terjadi ya ikhwan. Apalagi musuh hewan. Apalagi musuh hewan. Iya nih orang disuruh dibilangin, kamu jangan ke sana. Nurut. Kalau nggak nurut bisa diancam. Lah kambing, kamu gimana ngancamnya? Kasih tulisan, Bing jangan ke situ ya. Masa nurut? Nggak mungkin. Ini kalau nggak orang yang sabar nggak bisa ya ikhwan. Iso-iso paling kambingnya di smackdown gitu. Nek gak gak gak gak nurut orang kalau emosi jotos kambingnya itu. Eh, gak, gak percaya cobaan sama ngerawat kambing. Engko lah emosi. Oh, musuh hewan kok. Gak percaya jalan rawat kambing. banyak pegel-pegel ya kan, capek-capek ngambilkan makanan. Kambing itu kadang gak mau makan, dibuangi. Oh, aku tadi manjatnya udah hampir jatuh, Sampai sini kuku kumpulkan daun demi daun. Sampai di mulutmu kamu buang. Udah aja kambingnya. Tapi mereka sabar. Wanita ini sabar ya. Lah ini. Cari wanita itu yang penyabar. Kambing saja aku urusi kok mas. Apalagi sampean. Lo, Iya coba. Hewan saja ku sayang. Hewan saja ku urusi kok. Apalagi sampean. Sampean kalau punya istri penyabar, itu senang sabar dalam ngurusi anak-anak, sabar dalam kesulitan, sabar di dalam kurangnya maisha, sabar dalam segala hal. Ini wanita wanita yang hebat. Diambil dari kata-kata tadudan, karena tadudan ini mengusiri kambing. Ini butuh kesabaran karena ini adalah wadifahnya para ambia Seluruh nabi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggembala kambing sebagai latihan untuk menggembala manusia. Melatih kesabaran mereka dalam membawa umat, dalam membawa dakwah. Maka carilah wanita yang penyabar, Kemudian dalam ayat ini juga berarti sudah ada berapa tadi diingat ya dua sifat ya karena nanti ada banyak. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran qala ma khatbukuma. Pertanyaan Nabi Musa alaihi wassalam. Ini adalah murni sebagai bentuk kepedulian bahwasanya jiwa yang besar adalah jiwa yang banyak peduli kepada sekelilingnya. Inilah sifat yang baik dari seorang laki-laki yang kuat, kamu kalau dijadikan oleh Allah memiliki kekuatan baik dengan harta ataupun dengan raga, pedulilah kepada orang lain yang lemah. Jiwa yang besar adalah jiwa yang banyak peduli kepada sekeliling. Peduli kepada syu'unun nas, suka membantu, suka menolong. Perangai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sejak sebelum menjadi Nabi itu sudah dikenal sebagai manusia yang suka menolong. Kata Khadijah, Allah Subhanahu wa taala enggak akan menyia-nyiakan wahai Nabi. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka membantu, orang yang suka menolong, wa tu'inul kalla wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawaibil haq. Kau suka ada orang butuh ngangkat barangnya kamu bantu ngangkat. Ada orang butuh bantuanmu kamu butuh. Inilah jiwa yang baik. Jadi jangan menjadi orang yang ego, Jadilah jiwa yang suka membantu kebaikan, suka membantu dan menyalurkan kebaikan kepada orang-orang lain. Nabi Musa ini kurang capek seperti gimana? Beliau sudah safar, gak punya bekal, gak punya makanan, jauh, berhari-hari, bermalam-malam. Dia sendiri pengen minum, tapi masih mementingkan kebutuhan dan kondisi orang lain. mahkot bukuma Masih sempat-sempatnya beliau untuk tanya, Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, ikhwan, banyak-banyaklah peduli kepada tetanggamu, kepada kawan-kawanmu, carilah dari mereka siapa yang kesulitan. Siapa dari mereka yang tidak bisa makan makanan enak seperti makananmu, supaya engkau bisa membaginya. Carilah dari mereka yang dihimpit kesulitan siapa, supaya engkau bisa membantu. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ajwad karena ajwadan nas Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kata Ibn Abbas, Nabi itu adalah manusia yang paling dharma. Dan paling dharmanya beliau adalah ketika bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini lebih-lebihlah untuk peduli dengan kondisi kawan-kawanmu. Kawanmu siapa yang nggak punya duit, yang nggak pernah jajan? Saya tanya, siapa yang peduli? Ketahuan nanti. Siapa lagi yang biasanya kawanmu yang jarang jajan lek? Oh jajannya jadi pangan dewe lek, dibagi wek kancane lek. Jadi kamu harus peduli lek siapa. Kamu tiap hari beli jajan, alhamdulillah. Nanti kawanmu ada yang nggak beli jajan lek, tanya mereka lek, kasih duit mereka lek. Bantu mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Siapa baik kawanmu yang nggak pernah jajan baik? Ojo oh, malah ro nggak gak pernah tunggu jajan tak badake mangan jajan ngarpe. ngarepe. Wih, wena epol jajan ini mangan buah ya kan tambah di tiap gigitannya itu di di depan kawannya yang nggak punya tadi. Wah, jahat sampean. Jangan seperti itu ya harus peduli kepada kawannya. Jangan ego ya. Harus jadi Nabi Musa, ma khotbukuma, tanya, kenapa kalian? Ada apa kondisinya kalian? Dan bagaimana kondisi anak-anak di asrama di Ramadan ini? Baik-baik? Aman Rok kondisinya Rok? Hmm? Biar anak-anak asrama biro. Rok? Mereka rajin semangat apa turwai Rok? Saya tidak. meriksa ke asrama, gimana Rok? Dari koresponden Barok laporan dilaporkan, gimana Rok? Biraga. Lantai dua gimana kondisinya? Kamu di lantai berapa? Lantai dua, aman. Lantai dua aman. Aman opone. Ono HP-nan gak pola porno. Aman. Jadi anak-anak asrama di bulan Ramadan ini, masya Allah kita lihat mereka dalam kondisi baik, banyak sekali yang semangat dalam membaca Al-Quran. Nah, tapi ingat ikhlas yo, jangan jangan memburu. Banyak-banyakan hatam jangan. Harus ikhlas. Amalan yang enggak ikhlas itu enggak akan awet. Amalan yang enggak ikhlas itu enggak ada gunanya. Maka ikhlas dan juga semoga konsisten kondisi seperti ini. Anak-anak banyak baca Quran, anak-anak semangat, semoga konsisten ya. Jangan di awal Ramadan toh, engkau wis tanggal-tanggal rolas, telulas wis sepi masjid. Pada loyo semua, jangan seperti itu, konsisten konsis jangan hanya di awal Ramadan saja tapi usahakan sedikit-sedikit yang penting terus jangan banyak tapi sekarang hatam dua kali terus tanggal nanti tanggal 10 sampai tanggal 30 tidak ada baca Quran jangan harus konsisten terus dan juga jangan mainan dengan mainan hal yang melalaikan kalau gabut ya baca Quran kalau capek ya tidur wes Saman ki iso enak lho Ramadan iki wis pole naik. Cuma disuruh baca Quran baik suruh tidur tok. Capek baca Quran yang tidur. Jangan mainan yang enggak-enggak. Maka saya sangat marah sekali kemarin ada yang masih menyembunyikan HP dan kawan-kawannya pada tahu. Maka yang tak hajar yang kawan-kawannya. Jadi besok lagi kalau ketahuan HP, kawan-kawannya tahu yang saya kasih pelajaran kawan-kawannya. Karena apa? Karena mendiamkan kemungkaran ini sudah kita peringatkan berkali-kali. Jangan mendiamkan kemungkaran. Kalau mendiamkan kemungkaran sama dengan membantu dan mengayomi. Kalau kawan kalian jahat, kalian diam, kalian malah yang membantu kejahatan. Maka saya mohon maaf kemarin ada yang saya hukum dari banyak anak-anak saya hukum dengan hukuman yang pedas. Karena apa? Karena mendiamkan kemungkaran. Jadi besok lagi kalau lihat kemungkaran dilaporkan. Kalau nggak lapor malah yang tak pukul, malah yang tak ajar, malah yang tak kasih pelajaran. Itu ya kawan. Maka jangan mainan yang aneh-aneh di bulan Ramadan ini. Kalau memang bosan, kalau memang capek ya undang tidur. Kalau nggak tidur ya baca Quran. Kalau nggak baca Quran ya jalan-jalan, nggak apa-apa. Jangan keluyuran jauh-jauh tapi ya keluyuran di sini aja. Jangan mainan yang enggak-enggak, jangan mainan yang haram. Dan ini ada makan-makan, jadi bapak-bapak nanti diusahakan tidak pulang makan di sini di masjid. Dan bagi yang nanti pulang, didengarkan nasihat saya. Ketahui ya ikhwan bahwasannya mondok itu butuh proses yang sangat lama. Mondok itu butuh proses yang sangat lama, enggak setahun dua tahun. Karena masing-masing manusia itu datang ke pondok itu dalam kondisi beda-beda. Ada yang datang kondisinya sudah baik, ada yang datang kondisinya sudah baik, terus semangat. Yo ya sekarang Polnoai sebentar aja tiga tahun, dua tahun insya Allah sudah dapat banyak. Ada yang datang ke sini masih pemalas, butuh setahun dua tahun untuk menjadikan dia rajin. Ada yang datang posisinya bandel, nakal. Butuh setahun, butuh dua tahun, jadi anak baik dulu. Belum, ya jauh-jauh masalah rajin, belum. Menjadikan dia baik dulu ini loh, masih butuh proses. Setahun, dua tahun jadi anak baik. Setelah itu setahun, dua tahun lagi jadi anak rajin. Setelah itu baru jadi orang dapat ilmu. Jadi proses untuk mendapatkan ilmu itu jauh. Karena kalian datang dalam kondisi berbeda-beda. Jadi bagi para bapak-bapak usahakan anak-anaknya itu kalau bisa itu mondok itu yang lama, ndak usah pulang-pulang. Wis toh sabar. Mereka insya Allah dalam kondisi baik-baik di pondok. Jadi kalau bisa anaknya itu disuruh mondok yang lama. Karena proses untuk menjadi ilmu menjadi baik, apalagi untuk proses mendapatkan ilmu itu nggak gampang, nggak instan. Proses untuk memperbaiki jadi anak baik dulu, yang dulunya bandel sekarang alhamdulillah jadi agak baik terus yang dulunya malas jadi anak rajin terus itu pun masih proses yang rajin pun belum belum tentu dapat ilmu itu masih proses lagi untuk belajar maka proses untuk mendapatkan ilmu itu lama wahai para wali wahai para wali murid supaya kalian sadar jadi jangan dikit-dikit anaknya suruh pulang karena prosesnya panjang lah nanti kita ini di sini alhamdulillah dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala para pengurus, para pengajar susah payah memperbaiki anak kalian. Nanti pas pulang rusak lagi. Balik nang pondok dikembalikan ke pondok dalam kondisi rusak. Rusak kawannya lagi. Sing pegel sapa? Sing pegel gurune. Maka kalau bisa ikuti prosedur dari kami. Karena anak dibawa ke sini dalam kondisi jelek, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala diperbaiki. Diperbaiki juga mulai pecat maneh Boh, nah kok konang bengkel bujat ae. Maka kalau bisa ya kawan, pondok itu pondok itu yang lama. Jangan sebentar-sebentar. Karena nanti kalau pulang itu jelas rusak. Dan ini sudah banyak kasus seperti itu, bukan satu satu dua santri. Banyak seperti itu. Maka harus saling tafahum, harus mengerti supaya juga duit yang dikeluarkan oleh orang tua itu berguna dan bermanfaat Enggak anak itu pulang kondisi sia-sia. Terus bagi yang mau pulang saya pesan, kalian pulang dari pondok harus membawa oleh-oleh, harus membawa hasil. Dan hasilnya anak mondok itu berapa? Ada berapa hasil yang diambil dari anak? Ketika mondok itu ada berapa? Ada dua hasil. Kalau enggak jadi anak pinter ya jadi anak baik. Maka tolong didengar lewat telinganya masing-masing ya, anak-anak yang mau pulang. Kalau kamu di pondok, taruhlah kamu nggak jadi pinter, minimal jadi baik. Karena mondok itu hasilnya dua. Kalau nggak dapat ilmu ya dapat kesolehan atau dapat dua-duanya. Kalau kamu dapat dua-duanya, ya alhamdulillah pulang dari pondok pinter, dapat ilmu dan juga baik. Kalau nggak pinter, minimal kamu harus baik. Pulang dari pondok nggak, nggak baik. Gimana jelek? Maka usahakan pulang itu harus membawa paling nggak salah satu dari hasil tadi. Kalau kamu nggak pintar, minimal kamu harus baik. Atau kalau kamu belum bisa baik, minimal pintar. Kenapa? Itu mending. Suatu saat ilmumu akan membenahi kamu. Paham ya kawan? Orang kalau nggak baik, tapi pintar, itu kita harapkan suatu hari ilmunya itu memperbaiki dengan dirinya sendiri dari dalam. Karena dia punya ilmu. Lama-kelamaan akan paham tapi wis gak cerdas, gak pinter, nakal. Masya Allah wis kok ono. Ono menungso kok ngono. Nah, gitu loh. Kok ada orang seperti itu sudah di pondok, wis gak cerdas, gak pinter, gak dapat ilmu, jelek. Mau seperti itu? Mau dong? Mau kamu? Maka tadi diingat ya nasihat saya, pulang dari pondok minimal satu kalau kamu nggak jadi orang pinter, jadilah anak baik. Ya jadi anak baik itu ya di rumah yo, ya, nggak nakal. Yo ya, ke masjid, jamaah terus, taat pada orang tua itu namanya anak yang baik. Jangan maksiat, istighfar dari maksiat itu namanya anak baik. Atau kalau nggak baik, ya terpaksa nggak apa-apa pinter pokoknya. Supaya semoga suatu hari ilmumu bisa membenahi kamu, bisa meluruskan kamu. Jadi harus pulang harus bawa oleh-oleh satu ini. Kalau nggak baik ya pinter. Lah engko wis pondok nggak baik ya nggak pinter, pinter oga, oh baik oga. Oh Wah. Nggak layak ya, ikhwan. Maka bagi anak-anak yang mau pulang ini saya pesan tolong dibawa oleh-oleh dari Sugian dengan izin Allah Subhanahu wa taala satu atau dua-duanya. Kalau bisa bawa oleh-oleh dua bagus. Pinter dan juga baik, punya ilmu dan juga baik. Kalau nggak punya ilmu, kalau kamu merasa kamu itu nggak punya ilmu, nggak pinter belajarnya, nggak cerdas, pinomat minimal jadilah anak yang baik atau nurut. Dengar? Dengar baik? Kamu anak yang mana? <laughs> Anak yang mana, be? Dua-duanya insya Allah ya. Dapat ilmu dan juga dapat keba kebaikan. Nanti tak tes pokoknya. Tak tak telepon yang pulang-pulang nanti. Gimana kamu di rumah? Oh, bapaknya bilang, "Oh, anak saya masya Allah sangat pinter." Wah, ya nggak apa-apa, bagus. Anak saya baik, wah seneng. Tapi kalau ilmu nggak dapat, kebaikan juga nggak dapat, ini namanya rugi. Kawan-kawanmu pada dapat, kawan-kawanmu pada pulang bawa oleh-oleh, kamu nggak bawa oleh-oleh. Ini nasihat yang dulu saya katakan mau saya pesankan bagi anak-anak yang mau pulang. Tolong didengar baik-baik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu